على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan salat isya yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita nikmatnya <clears throat> Di antaranya yaitu nikmat sehat dan kesempatan sehingga karenanya kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita dan mudah-mudahan kita berharap di sisa-sisa umur kita yang ke depan ini kita selalu berusaha untuk bisa mengisi sisa-sisa umur ini untuk memperbanyak amal-amal yang soleh. hadirin jamaah majlis taklim, rahimahumullah. Kemarin pekan yang lalu sudah kita membicarakan tentang syarat-syarat syahadat yang keempat. Sudah selesai kalau tidak salah. Terakhir itu sampai hadis kalau tidak salah ya. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan syarat-syarat syahadat yang kelima dan seterusnya ke enam dan yang ketujuh jika waktunya memungkinkan. Hanya saja mungkin ini terkesan membosankan, nah, tetapi kita harus sabar. Kita sedang membicarakan satu permasalahan yang sangat-sangat penting. Karena ini fondasinya Islam. Yang menentukan benar tidaknya keislaman seseorang itu dalam perjalanannya itu ini. Kalau titik startnya titik startnya benar, insya Allah benar. Tapi kalau titik startnya ini salah, nah maka perjalanannya ya susah untuk diharapkan. Ya. Maka fondasi inilah yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW itu selama 13 tahun. Kalau Nabi 13 tahun, kita aturannya berapa tahun ya? 13 tahun itu tidak ada lain, itu menjelaskan tentang tauhid. Ya. Mempraktek, menjelaskan, mengajarkan ya mempraktekkan tauhid. Jablah ya, tahun namanya. Maka tidak heran kalau hasil yang dicapai ketika itu sanggup melahirkan generasi terbaik tidak tertandingi sepanjang masa. Karena tauhid yang benar itulah yang telah diletakkan di dalam dada-dadanya para sahabat sehingga menghasilkan generasi yang tidak ada tandingannya sepanjang masa generasi terbaik. Generasi yang Allah sendiri mengatakan radhiyallahu anhum wa Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, yaitu para sahabat. Ya, para sahabat-sahabat Rasulullah. Ditanamkan tauhidnya dengan benar ya oleh Rasulullah SAW sehingga menghasilkan orang-orang pilihan yang namanya sampai hari ini ya, dikenang dalam sejarah. Ya. Maka oleh karena itu itulah perlunya kita membicarakan masalah ini. Jadi kalau syahadat yang dipahami dengan benar, rukun dan syarat-syaratnya insya Allah ya, akan menghasilkan ya akidah yang benar, akidah yang selamat, ya, akidah yang benar. Dan itu telah terbukti ya pada diri sahabat-sahabat bagi Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka di dalam surat Ibrahim ayat 24. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ya. Indah sekali Allah membuat perumpamaan itu. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah engkau perhatikan Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Ya kalimat tauhidah itu, yaitu kalimat tauhid. Kalau kita buka tafsir jelas sekali. Ya. Ya, kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi orang Allah SWT mengatakan alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Ya. Tidakkah engkau memperhatikan Allah SWT membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik? Bagaimana sifat pohon yang baik? Asluha sabitu wa far'uha sama. Ya. Akarnya kuat tertancap di dalam tanah. Ya. Sementara ranting-rantingnya tinggi menjulang. Ini kriteria pohon yang baik, yaitu kalimat thayyibah. Dan ini di dalam tafsir dijelaskan Itulah kalimat yang telah ditanamkan sehingga menghasilkan sahabat-sahabat Nabi yang diibaratkan seperti pohon yang baik. Akarnya kuat tertancap di dalam tanah, kemudian ranting-rantingnya tinggi menjulang. Para sahabat-sahabat Nabi, ya, yang mereka akidahnya kuat sekali, tertancap erat dalam dada mereka. Sementara cita-cita mereka tinggi, cita ya, cita-cita mereka tinggi menjulang ke langit. Orangnya masih hidup. Ya. Tetapi bahkan namanya sudah disebut di surga. Karena cita-citanya bukan dunia, tapi cita-citanya akhirat. Ya. Nah itu akibat daripada tauhid yang ditanamkan, ya, kalimat toyibah yang benar yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Seperti akar, ya, pohon yang baik, akarnya kuat tertancap dalam tanah, ranting-rantingnya tinggi menjulang ke langit. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Ya, orang yang kuat akidahnya diibaratkan akarnya tertancap kuat di dalam tanah. Kemudian akan menghasilkan ranting-ranting yang tinggi menjulang. Cita-citanya itu tinggi, bukan dunia ini. Ya, maka di arti dunia ini menurut yang paham bahasa Arab, dunia dana yadin sesuatu yang dekat, yang pendek, dekat. Nah, sahabat-sahabat itu cita-citanya bukan dunia ini, ya, tetapi cita-citanya akhirat. Adapun dunia ini sebagai alat saja untuk menuju akhirat. Ya, maka tidak heran kalau mereka itu melirik saja dunia ini. Ya, dunia ini tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya di hadapan para sahabat. Ya. Nah itu sekedar ya memberikan motivasi. Itulah kalimat yang baik. Jika dia benar, maka seperti itu. Ya, seperti pohon yang baik. Itu. Nah, kemudian kita akan lanjutkan syarat-syarat syahadat yang kelima. Ya. Syarat-syarat syahadat yang kelima, yang kelima yaitu asidik. Asidik. Apa asidik itu? Jujur. Ya. Jujur. Membenarkan. Benar, jujur. Lawannya jujur, tokoh dusta. Ya, jadi syarat syahadat yang kelima yaitu asyidi. Ya, jujur. Jujur maknanya jujur dengan apa yang diucapkan, jujur dengan apa yang diper, diperbuat. Ya. Syafaati liman syafaati liman yashadu an la ilaha illallah mukhlisan yusaddiku qalbuhu lisanuhu wa lisanuhu qalbuhu. Ya, jadi syafaatku, ini dalilnya, syafaatku nanti, yaitu akan diberikan kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas. Ya. Lidahnya lidahnya membenarkan hatinya, hatinya membenarkan lidahnya. Maknanya jujur. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur. Ya. Nah, jadi syarat yang kelima sidik. Ya. Jadi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia pegang teguh la ilaha illallah. Saya tidak perlu ulang. Saya sudah di awal-awal pembahasan sengaja panjang lebar saya jelaskan bahwa syahadat itu kita hanya ucapan, tapi dia itu akidah. Setelah kita tahu mengilmui apa itu la ilaha illallah. Ya. Jadi dia jujur dengan ucapannya. Sahabat-sahabat ketika masih musyrik, begitu dia kenal Islam, bersahadat, dia jujur dengan ucapannya. Bahwa di antara makna syahadat itu, La ma'budu illallah. ada yang berhak disembah selain Allah. Dia ada yang berhak diibadahi selain Allah. La muta'a illallah. Ya, dia ada yang berhak ditaati selain Allah. La muqtasama illallah. Eh, ada yang berhak dipegang teguh. Ya. Kecuali kebenaran yang datang dari Allah. Ya, itu di antara makna la ilaha illallah. Sampai la hakama illallah tiada hukum, aturan ya. Kecuali aturan yang benar, kecuali aturan Allah. Nah, itu kalau kita perlu diartikan, dijelaskan. Kalau mereka begitu mengucapkan la ilaha illallah, paham semua itu tadi. Termasuk yang kita bicarakan tadi. Nah, dengan ucapan itu jujur mereka. Ya, lidahnya mengucapkan, hatinya membenarkan, amalnya membenarkan lidah dan hatinya. Jujur. Ya, dia mengucapkan la ilaha sekali mengucapkan tidak tidak berulang-ulang. Sekali dia bersyahadat dipegang teguh, jujur. Bahwa setelah dia bersyahadat tidak ada lagi ketaatan kecuali kepada Allah. Tidak ada lagi penyembahan, ya, peribadatan kecuali kepada Allah. Jujur dia. Jujur. Lain dengan kita yang hidup hari ini. La ilaha illallah tapi to'at pada setan. to'at kepada togut. Ya. Nah, sahabat sekali bukan berulang-ulang mengatakan la ilaha illallah. Dia pegang teguh. Jujur. Nah, biasanya Allah itu menguji orang itu dengar tidak ucapannya itu diuji oleh Allah SWT. Jujur atau bohong itu dipasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalil daripada yang kelima ini jujur bahwa orang jujur itu mesti diuji ucapannya itu yaitu dalilnya surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Surat 29 ayat 2 dan 3. Ya. ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فيعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. maka Al-Quran, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, coba lihat. Ya, di akhir ayatnya itu Allah mengatakan maka dengan itu Allah mengetahui siapa orang yang jujur, yang benar, ya, sodaku wayak walayak lamanan kazibin dan siapa pula orang-orang yang dusta. Prosesnya apa untuk mengetahui benar dan dusta? Diuji diuji Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan dengan pernyataannya kami telah beriman sedangkan Allah belum mengujinya? Ya. Maknanya Allah ini hendak mengatakan, "Hei, orang yang mengatakan beriman, jangan pede dulu dengan pernyataanmu." Gitu ya. Jangan menyangka dirimu beriman dulu. Coba ini kalimat diawali dengan ahasiban nasu. Apakah manusia itu menyangka? Ya. Bahwa mereka itu dibiarkan mengatakan kami telah beriman. Wahum la yuftanun. Padahal mereka itu belum diuji. Ya. Maka pernyataan iman seseorang itu pasti diuji oleh Allah. Ya. Pasti diuji. Saya sering sampaikan ayat ini pada Ikhwan Ikhwan ketika dia mulai memperdalam Islam. Selalu ayat ini saya bawakan. Karena apa? Jangan sampai kaget. Karena begitu iman yang benar itu masuk, gak lama pasti diuji. Berdasarkan ayat ini salah satunya. Pasti diuji. Orang mau beli emas itu diuji dulu. Ya kan? Apa alat untuk mengujinya? Hah? Air keras. Kalau orang ingin yakin, kalau dia ragu ini eh, mas betul atau mas Jawa ini, diuji dulu. Ya, setelah diuji oh ya betul ini, ya mas betul, diuji dulu. Atau kita gitu juga dengan iman. Begitu orang sudah berani mengatakan saya beriman, ya dengan pemahaman yang benar, siap-siap untuk diuji sebagaimana sahabat ketika berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, gak lama diuji. Lihatlah Bilal ditindis batu besar. Yasir, itulah syuhada dalam Islam yang pertama di zaman Rasulullah. Ya sekeluarga dibaringkan di sana Yasir, Sumaya. Ammar, Ammar bin Yasir dengan Abdullah. Empat itu. Disuruh mengingkari la ilaha illallah mengakui taubat Lata dan Uzza. Diakui supaya bahwa Lata dan Uzza itulah yang berani tembak, Gak mau. Ya, dia kan paham. Enggak seperti kita harus diartikan. Gak mau dia tetap berpegang. La ilaha illallah. Jujur. Dipaksa. Gak mau tetap. La ilaha illallah. Kamu saya bunuh. Bunuh saja. Akhirnya apa? Yasir ditombak jantungnya. terus. itu ujian. Ya, jadi ini tolong perhatikan ini. Ya, saudara sekalian yang coba-coba ingin beriman yang benar, jangan pernah menyangka akan tidak diuji, pasti diuji. Ya, belum ada dalilnya iman yang benar tidak diuji, tidak ada dalilnya, pasti diuji. Ya, ya saya ditombak jantungnya di depan istri anaknya. Ya, mereka mengatakan kamu sudah lihat suamimu mati bagaimana dengan engkau Sumayyah? La ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Akhirnya Sumayyah ditarik dengan kuda yang berlawanan arah. Ikat kakinya. Kemudian maaf, maaf ditusuk kemaluannya tembus sampai ke perut. Ya. Diuji itu. Ya. Bila letih di sebatu besar. Ya. Kan? Masih banyak sahabat-sahabat lain yang diuji dengan luar biasa. Nah, ayat ini dengan jelas bahwa setiap orang yang berani mengatakan beriman, siapapun, termasuk kita yang duduk ini, yang berani mengatakan insya Allah saya sudah beriman dengan benar, saya sudah menemukan kebenaran ini, dia pegang teguh, pasti diuji, pasti. Ya dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Ujian itu kata Rasulullah sesuai dengan kadar iman seseorang. Makin kuat imannya, makin berat salah atau ujiannya. Ya, makin kuat makin besar ujiannya. Ya, jadi saya ingatkan di sini, lebih baik saya ingatkan di sini. Ya, siapa yang mau bertauhid dengan benar, berislam dengan benar, siap-siap untuk diuji. Jangan lupa kata-kata saya ini. Siap-siap untuk diuji. Mana dalilnya ya? Ini ayat ini. Ya. Nah, ujian itu bermacam-macam. Ya. Dari yang berat sampai yang ringan. Yang paling ringan, nah, ya biasa kita jumpai tiap hari di kampung-kampung. Betori mungkin ngaji wali. Yo, ya. ngaji kelai kere wali ringan. Kita ada ringan deh. Iya, Iya, Mbak haji ini tentara tuh sekecamatan dari ini. Ya, macam-macam. Ya, dihina. Ya, nampak jenggo yang, Oh, jenggo, nampak. Ya, kita jalan dengan istri kita. Tio kan, tio kan, tio. Diawali. Di ritual guru tiga ilmu itu. Ya, macam-macam. Ya, tetangga. Ujian itu datangnya macam-macam dari empat penjuru mata angin. Saya perlu sampaikan, supaya jangan kaget ya. Saya jangan kaget. Seringat-ringat ujian itu. Dijauhi oleh teman. Teman yang tadinya duduk semeja sama Pak Gocar. Begitu kita kenal tauhid, atur jarak dia. Atur jarak. Benar nggak? Benar. Benar. Teman yang satu meja dulu cerita satu meja tiap malam ketemu ketawa cerita harapan marah ompong oh, ongkok oh, oh, ketawa itu begitu kenal Islam kita dijauhi Islam Dan dikatakan begini, strip. Yang nggak strip itu yang begini ya. Kupingnya sudah tembel begini. Kita akan dijauhi. Teman menjauhi, teman dekat menjauhi. Ya. Bahkan bisa jadi keluarga menjauhi. Sampai anak istri pun menjauhi. Itu bentuk ujian. Pasti itu, pasti. Ya, jadi siap-siap saja, jangan pernah berpikir berislam dengan benar itu tidak diuji. Justru kalau orang sudah mengatakan, oh saya sudah benar Islam, ya insya Allah benar, tapi mulus. Tidak ada orang yang caci maki, tidak ada yang ngecek, setan senang dekat dengan dia, orang dolim dekat dengan dia, orang fasik bergaul juga senang dengan dia. Nah, itu yang tidak ada dalilnya gitu. Ya. Jadi akan diuji, seringan-ringannya siap untuk disibirkan. Akan saya sampaikan di sini. Kalau itu Anda jumpai, Alhamdulillah ada tanda-tanda kita benar. Kalau itu kita jumpai, ada tanda-tanda kita benar. Kenapa? sebaik-baik manusia. Kekasih kan Allah itu seperti itu Rasulullah itu diperlakukan. Ya, tapi kalau orang bicara Islam, bicara sunnah, kalau boleh, tidak diuji mulu semua, setan tenang berua tenang, wah itu apa itu? Dalilnya mana? Cari satu nabi saja yang tidak diuji. Tidak ada. Ya, jadi untuk mengetahui benar tidaknya, jujur tidaknya itu diuji. Ya. Maka kata Allah dalam ayat ini, maka dengan ujian itu nanti aku tahu. Siapa orang yang benar, siapa pula orang yang ada kadang sudah berislam yang baik, baru ditibirkan di kampung eh, ini. di bahaya ini. Juara lengah ini, Allah lengah lengah. Bali Itu pernah begitu. Ada juga yang nggak kuat. Baru ditakut-takut kemarin gue mirip. Ya cakap, baru ngarang gue mirip, baru buat cakapan. Ngarang-ngarang gue mirip. Tahu gue mirip, baru. Belehar kata orang nggak belok sudah dia. takut di setan begitu. Mestinya kalau ada orang begitu, ngaku-ngaku di ngarang gue mirip, baru berubah. Ya Ustaz, Alhamdulillah kau kunci kenai. Ya, begitu. Nah ini baru ditakut takutnya begitu ya sudah. Nah, nanti belum, belum benar imannya. Ya, jadi siap-siap untuk diuji. Sedikit-sedikit ujian itu dijelas. sampai nanti bertingkat-tingkat. Dimusuhi, ya ditakut-takuti, diteror sampai nanti akhirnya harus berakhir di tiang gantungan atau berakhir di ujung peluru itu sejarah berkata dari dulu sampai hari ini seperti itu. Ya. Dengan itulah nanti Allah akan mengetahui siapa yang benar, siapa yang dusta. Gitu. Ya. Jangan lupa ya, saya ulang-ulang, siap-siap untuk diuji. Jadi kalau itu dijumpai oleh antum semua, Alhamdulillah, kita benar. Insyaallah ada tanda-tanda benar. Walaupun tidak boleh mengatakan kami paling benar. Ada tanda-tanda kebenaran pada kita. Ya, jadi itulah karakter Islam itu. Nah, maka syarat yang kelima syahadat yaitu asyik, ya, jujur. Ucapannya itu dibenarkan dengan amal nyata. Ya, jujur. Ya, yang jelas dalilnya tadi hadis sekarang ayat surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 2 dan ayat ketiga. Kemudian dalil yang lain Ya, daripada yang kelima syarat syahadat yang kelima yaitu surat Al-Ahzab ayat 70 71. Ayat 70 dan 71. ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya. Artinya sudah kita dengar. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataannya benar Yuslih lakum a'malakum niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu wa yaghfir lakum dzunubakum dan akan mengampuni dosa-dosa. Wa may yuti'illah wa rasulahu siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya waqad faqad taja. fauzan azimah. Maka dia telah memperoleh kemenangan dengan kemenangan yang besar. Ya, hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Semua orang itu kalau dia benar Islamnya, dia selalu ingin bisa berbuat baik ingin melakukan kebaikan yang banyak. Ya cita-citanya ingin berbuat baik. Ya, satu contoh umpama, umpama ini contoh ya. Contohnya umpama ada orang tahu, mengetahui bahwa dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu pahalanya lebih besar dari dunia dan sisi sisinya Rakaat al-fajri khairun minat dunia wal dia, ya, ya. Jadi sholat sunnah rakaat dua rakaat subuh itu lebih besar pahalanya daripada dunia dan sisi sisi. Andai kata orang tahu tentang itu, ya dia sudah tahu. Tetapi ada keinginan orang itu untuk melaksanakan hal itu sesuatu yang tidak mudah walaupun dia tahu kecuali kalau dia mendapat taufik dari Allah ya, kecuali kalau dia mendapat taufik dari Allah. Apa taufik itu? Ya, mendapat bimbingan dari Allah. Dia sudah tahu, dia ingin melaksanakan itu. Ya. Nah, maka itu tidak mudah kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah. Maka dia bisa melaksanakan kebaikan itu. Ya. Taufik ini akan diberi oleh Allah. Syaratnya dua ini. Syarat Allah memberikan bimbingan kepada seseorang ini dua. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua jujur. Ya. Ya ayyuhallazina amanu takullaha wa qulu khawalan sadida. Syarat mendapatkan taufik itu yaitu takwa kepada Allah, taat, tunduk, ya patuh kepada Allah. Dan kemudian jujur. Mengatakan kata-kata yang baik, ya. Qawlan sadida, kata-kata yang jujur. Nah, niscaya kalau sudah dua ini dilakukan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Ya, jujur. Takwa jujur. Dengan itu yuslih lakum a'malakum. Allah akan membaguskan, memperbaiki amal-amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan mengampuni dosa dosa Ya. Jadi seseorang yang ingin baik amalnya, syaratnya dua, takwa kepada Allah dan jujur. Ya, maka ketika dia takwa dan jujur, Allah akan membaguskan amal-amal. Ya, Allah akan memperbaiki amal-amalnya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian hadis Rasulullah SAW, ya, alaikum bisidki, fa'inna sidku yahdi ilal bir wa bir yahdi ilal jannah. hendaklah engkau selalu berbuat jujur. Ya. Hendaklah engkau alaikum bisidiki. hendaklah engkau selalu melaksanakan kejujuran. Karena kejujuran itu akan memimpin seseorang nanti akan menunjuki kebaikan-kebaikan yang banyak. Baik nasibki, yahdi ilal bir. Ya. Karena kejujuran itu nanti akan menunjukkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Ya, kemudian kebaikan-kebaikan yang banyak itu yahdi ilal jannah. Nanti akan menuntun seseorang menuju jannah, menuju surga. Ya. Nah, kemudian sebaliknya, ia wal kadzib, hati-hati kamu daripada berdusta. Fa ilmu yahdi ilal ujur, karena perbuatan curang, perbuatan dusta itu akan menuntun kepada pelakunya kepada kepajiran. Fa'innal fujur yahdi ilan Dan kepajiran itu nanti akan menuntun seseorang ke neraka. Jujur. Ya. Ketika orang jujur, Allah akan baguskan amal amal Allah akan buka lagi nanti kebaikan-kebaikan yang banyak dan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak itu akan dituntun masuk ke dalam surga. Dan diingatkan jangan sampai engkau berbohong menjadi pendusta orang yang curang, orang yang tidak jujur. Ya. Karena kecurangan itu nanti akan menuntun kepada kefajiran. Dan kefajiran itu akan menuntun seseorang ke neraka. Ya. Maka syarat ya syarat syahadat yang keberapa? Kelima ya, kelima yaitu sidik. Jujur. Ya, jujur. Nah, kita yang sudah tahu, ya, kita sudah tahu makna, sudah mengilmui tentang kalimat la ilaha illallah, kita berusaha untuk jujur. Ya ada yang tidak saya taati. Makanya itu tadi saya, saya sampaikan di pertemuan-pertemuan awal itu. Di antara makna ilah yang sepuluh itu menurut Syekh Maududi, Maududi itu perlu untuk dihafal. Hah? ya saya saya saya saya, saya, saya ya itu ilah yang sepuluh itu perlu dihafal nah ketika itu kita hafal insya Allah mantap kita ya, terutama ketika kita membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah mantap kita jadi tidak hanya yang kita ketahui tiada Tuhan selain Allah mantap kita ulang-ulang dalam sholat dan itulah prinsip kita harusnya di luar sholat. Ya, yang berarti taati selain Allah, tiada pegang teguh selain Allah. Ya. ada pelindung selain Allah. La mutmainna ilallah. Tiada yang menenteramkan hati selain Allah. Ya. Sampai akhirnya laha kama ilallah. ada hukum aturan ya yang benar kecuali aturan Allah. Nah, itu. mestinya kita hafal ya. Jadi sepuluh makna ilah menurut saya saya sampai itu sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan uh, yang hadir ini mengingatnya. <clears throat> itu yang kelima. Kemudian syarat sahadat yang keenam yaitu ikhlas. Ikhlas. Ya, syarat syahadat yang keenam yaitu ikhlas. Ya. Mana dalilnya? Yaitu dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah. Ya, ayat kelima. surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ya. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيمة Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan demikian itulah agama yang lurus. Ya. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu nafa'a wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah. Illa liya'budullah. Ya, jadi tidak ada tujuan hidup kita sebenarnya kecuali hanya untuk liya'budullah. Nah, kemudian mukhlisina dengan ikhlas. Mukhlisina lahuddin dengan ikhlas dan dengan cocok dengan apa yang diperintahkan di dalam ad Ya. Jadi engkau hakikatnya kata Allah tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah ya dengan ikhlas. Ya, menyembah Allah atau beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Ikhlas itu dia melakukan perintah-perintah Allah itu tidak pakai pertimbangan-pertimbangan manusia. Dicela orang, ejek orang, dipuji orang. Ya, tidak ada urusan. Ya. Tahu kebenaran, dia lakukan. Ya. Tidak menjadi pertimbangan kata-katanya orang. Ikhlas. Ya. Ikhlas. Yang penting yang dicari itu cuma satu. Apa yang dicari? Mardotillah ridhonya Allah. Ya. Sepanjang Allah ridho, nggak ada urusan. Orang mau puji kamu celah, nggak ada urusan. Ikhlas. Itu ikhlas. Tapi hari ini orang mau melaksanakan ajaran Islam itu, lihat kiri kanan. Dia lihat kiri kanan. Nah, sehingga ketika dia mau melaksanakan kebenaran yang sudah dia ketahui itu, Nanti ada yang ingatkan. Ya, kalau kamu melakukan begitu, dianggap ya dob ya. Apa kata orang nanti? Ya. Jadi kalau kamu begitu nanti apa katanya orang? Itu paling banyak hari ini. Orang mau melaksanakan sesuatu, ya kemudian yang dipikirkan apa kata orang. Akhirnya gara-gara mengikuti apa kata orang melanggar aturan Ya. Jadi mau melaksanakan aturan Allah, ajaran Allah yang dipikir apa kata orang Allah itu. Allah itu. Ya. Tapi dia tidak pernah berpikir. Kalau saya lakukan ini sementara salah. Saya lakukan ini. Ya Allah. Pernah dengar begitu? Orang-orang di kampung. Jauh ya dari rumah, biar kemana ya? Dan. Mesti, apa kata orang nanti? Padahal orang itu nggak punya surga, nggak punya neraka. Mestinya, di ya apa kata Allah nanti? Tapi ini terbalik. Katanya orang lebih dimenangkan daripada katanya. Maka orang yang beribadah dengan ikhlas itu, dia nggak lihat kiri kanan. Itu benar, laksanakan saja. Dipuji orang, dicela orang, dicaci mati orang. Ada urusan. Yang penting Allah ridho. Ya, yang penting Allah ridho. Nah, kembali kepada syarat yang keenam, ikhlas. Ikhlas. Jadi beribadah dalam surah Al-Bayyinah itu harus dengan ikhlas. Ikhlas. Jadi ikhlas seperti kata seorang kodi yang terkenal ya. Ini biasa dihafal oleh para aktivis Islam. Ya, kodi Fudel bin Iyab gitu mengatakan. Ya. Sesungguhnya ibadah itu ya jika dia benar tapi tidak ikhlas maka dia akan tertolak ya jadi dalam melaksanakan ibadah ini dua yang harus kita pikir ya caranya benar dan ikhlas jadi kata Al-Fudel bin Iyad sesungguhnya ya melaksanakan amal itu jika dia benar tapi tidak ikhlas maka dia tertolak Ya. Dan sebaliknya, jika dia ikhlas, niatnya sudah ikhlas, tapi jalannya salah tidak tertolak. Maka ibadah itu akan bernilai, Syaratnya harus benar dan ikhlas. Benar menurut contoh petunjuk Rasulullah, ada perintahnya, dan ikhlas yang dituju dalam melaksanakan ibadah itu hanya Allah. Ikhlas. Ya. Tidak mempertimbangkan kiri dan kanan. Ya. Ikhlas karena Allah. Maka orang yang ikhlas itu dia harus menolak enam perkara. Untuk dijadi, tidak dijadikan pertimbangan. Orang yang ikhlas itu dia harus menolak enam perkara untuk tidak dijadikan pertimbangan. Yang pertama harta. Ya, harta, pangkat, nama baik, menang, kalah, apa maju mundur. Saya ulangi harta, pangkat, nama, menang, maju, mundur. Enam ini harus ya tidak dijadikan pertimbangan. Ya. Jadi enam, enam hal ini bagi orang yang ikhlas tidak harus dijadikan pertimbangan. Ya. Harta, pangkat, nama baik, menang, maju, atau mundur. Tidak ada urusan. Selebihnya untuk pembahasan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang sudah azan. Ya, jadi yang keenam syarat syahadat yang keenam yaitu ikhlas. Dalilnya surat Al-Bayyinah. Ya, dan nanti masih ada hadis lagi yang akan menjelaskan.